dalam ma'alifah Ridallah nafana bi abin hafidharin amin Bab Muharramatul Ihram Ini kita akan bahas tentang yang terakhir daripada bab Babul Hajj Yaitu tentang larangan-larangan semasa ihram Muharramatul Ihram larangan-larangan semasa ihram baik dengan haji maupun umrah Ya satu raksi yaitu menutup kepala. Walubsul muhiti lirajuli dan memakai sesuatu yang meliputi badan atau menggunakan sesuatu yang e, berjahit pakaian yang berjahit bagi laki-laki wasatul wajah dan menutup wajah serta meng diharamkan kepada laki-laki dan kepada perempuan. Aksam haramatul ihram min nahiyatil uzur. Macam-macam larangan-larangan semasa ihram dari segi dimaafkan atau tidak dimaafkan. Yang pertama minha mayu'zaru fihan nasi wal jahil. Yang pertama adalah di antara larangan itu ada larangan-larangan yang dimaafkan jika dilakukan karena lupa atau dilakukan oleh orang yang tidak tahu hukumnya wa makana ala sabili tarafuh yaitu larangan-larangan yang terkait dengan hiasan atau menghias berhias diri yang kesenangan ketip senang kan pakai minyak wangian pakai memakai wangian itu termasuk kesenangan wal jima berhubungan badan dengan pasangan suami istri Walubsil mahid menggunakan pakaian yang berjahit atau yang melingkari atau meliputi badan. Wasatir raas, wasatir wajah dan menutup wajah. Warraas menutup kepala. Wadduhun menggunakan minyak rambut atau minyak jenggot. Fala tajibu alaihim fidyah kalau dilakukan karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya maka tidak wajib fidyah. Yang kedua malai zarfiha. Yang kedua yang tidak dimaafkan sama sekali dilakukan karena lupa atau tidak lupa. Dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, tahu tidak tahu hukumnya tetap hukumnya wajib dia. Wajib fidyah dia. Apa itu? Bahwa makanan min babil itlaf yaitu kalau seumpama larangan-larangan terkait dengan hilangnya sesuatu. Seperti apa? Menanggalkan rambut kan hilang rambutnya. Lepas. Menanggalkan kuku, memotong kuku, berarti kan lepas. Nah, itu itu mimbabil itlaq namanya. Kaizalati syar seperti menghilangkan rambut, wadufur, kuku, wakotlis said. Dan juga membunuh buruan, binatang buruan. Fatajibu alil fidyatu maka wajib karena melakukan larangan-larangan itu sebuah fidyah wa in kana nasyan walaupun dilakukan karena lupa atau jahilan atau karena tidak tahu hukumnya. Aksamul muharramat min nahyati sagiri hawa kabiriha. Macam-macam larangan-larangan semasa ihram dari segi dosanya kecil atau dosanya besar. Ada di antara larangan-larangan semasa ihram itu dosanya besar kalau dilakukan. Apa itu? Asaidu wal jima itu berburu binatang dan berhubungan badan sebelum tahallul. Itu termasuk larangan yang mengandung dosa yang besar. Dan ada pula larangan-larangan yang mengandung dosa kecil. iya bagiatul muharramat. Sisa daripada larangan-larangan semasa ihram. Aksamul muharramat minahitil isim wal fidya Kemudian ada juga macam-macam larangan larangan semasa ihram yang berkaitan dengan dosa dan fidyah. Ada dosanya, ada fidyah, fidyahnya, ada yang tidak ada dosanya dan tidak ada fidyah dan lain sebagainya. Yang pertama adalah mayubahu lil hajah wala hurmata fi wala fidyah. Yaitu yang pertama yang boleh dilakukan, yang boleh dilakukan hajah karena memang dia membutuhkannya, memerlukannya wala hurmata fihi wala fidyah, tapi tidak haram dan tidak ada fidyah. Apa itu? Huwa lubsus sarawi li faqdil izar wal khuffi li faqdin na'al, yaitu orang yang pakai celana panjang karena dia tidak mendapatkan ihram yang buat sarung itu. Atau menggunakan sepatu karena dia tidak mendapatkan lagi sendal sehingga dia harus menggunakan yang dilakukan karena lupa atau karena bodoh atau karena terpaksa dan itu termasuk daripada larangan-larangan yang terkait dengan kesenangan. Nah, Terus yang kedua, mafihi ismun wala fihi. Ada juga yang dosa tapi tidak ada fidyanya. Kalau melakukan itu semasa ihram hukumnya dosa tapi tidak ada fidyanya. Apa itu? Ka'atin nikah seperti melakukan melangsungkan akad nikah. Baik sebagai suami, sebagai wali atau sebagai istri. Wal mubasyara bi syahwatin bihail. Begitu pula dosa tapi tidak ada pijanya. Seperti apa? Berhubungan badan antara dua pasangan suami istri tapi tidak sampai melakukan penetrasi. Tem, melakukan hubungan badan tapi ada penghalangnya, ada pakai pakaian gitu. Bisa pula contohnya yang haram tapi tidak ada fit ya. An-nadhar syahwah melihat dengan syahwat. Wali'ada ala qatli saydi walau li halal. Dan membantu orang yang berburu binatang walau li halal. Walaupun yang berburu sesungguhnya itu adalah seorang yang bukan muhrim. Kita membantunya itu hukumnya haram, tapi tidak ada fidyah. Walaupun yang dibantu Syarh Muharramatil Ihram. Penjelasan tentang pelarangan larangan sholat ihram. Yang pertama, satu roksi menutup kepala. Itu lima yu'adu zatiran fil Pokoknya setiap ada laki-laki yang menutupi kepalanya sementara pekerjaan dia menutupi kepalanya itu dianggap sesuatu yang menutupi kepala. Misalnya apa? E, seperti kita pakai songkok, pakai imamah di atas kepala. Berarti kan menutupi kepala. Lain halnya kalau tangan cuma ginta. Nah, itu kan enggak dianggap menutupi kepala, maka tidak apa-apa. Nah, di sini diharamkan di sini yang dilarang di sini adalah kalau menutupi kepala dengan sesuatu yang dianggap oleh orang itu dia menutupi kepalanya. Nah, itu hukumnya eh, apa? haram dan mewajibkan fidyah kalau dia tidak kalau dia melakukan dengan sengaja dan dia tahu hukumnya. Yang kedua lubsul mahid atau lutsul muhid ada yang mengatakan lutsul mahid yang yang berjahit ada pula yang mengatakan lutsul muhid jadi kalau lutsul muhid berarti memakai pakaian yang melingkar melingkari badan melingkari paha melingkari lengan melingkari perut nah itu yang semacam itu baik lingkaran itu pakai jahitan atau lingkaran itu pakai e, kancing atau lingkaran itu pakai ikat, nah itu hukumnya semuanya nggak boleh. Nah, kecuali izar sama ehram yang di atas itu, itu aja. Lidah izar sama lidah itu dikecualikan. Saya itu nggak boleh gitu. Nah, jadi yang diharamkan di sini sesuatu yang melingkari badan walaupun tidak berjahit atau sesuatu yang berjahit yang digunakan di dalam badan itu juga dilarang gitu. Ay ayakuna muhiton bil badani, maksudnya itu melingkari badan. Au bi udrin min a'dha'i sawan kana muhitan amla. Baik meliputi badan seluruh badan atau sebagian badan. Meliputi badannya itu dengan jahitan atau tidak dengan jahitan, itu hukumnya sama Termasuk yang dilarang. Terus yang ketiga, satrul wajhi walubsil kaffazain lil mar'ati. Menutup wajah Kenapa ketika haji dan umroh itu menutup wajah bagi perempuan itu merupakan sesuatu yang diharamkan? Nah, karena apa? Karena itu adalah ibadah. Tujuannya itu adalah ujian. Ibadah itu nggak ada dilaksanakan dengan dengan apa senang, tapi dengan sesuatu yang tidak senang. Tapi ini adalah perintah daripada Allah dibuka wajahnya. Yang cantik nggak cantik semua harus buka. Nah, sehingga apa? Sehingga terbukanya wajahnya perempuan merupakan sebuah ujian tersendiri bagi seorang laki-laki yang melihatnya. Gimana dia melihatnya? Kalau dia itu melihatnya dengan syahwat dan sebagainya, berarti bisa jadi itu menjadi sebab hajinya tidak akan diterima. Nah, oleh karenanya kan, seorang yang berhaji itu lebih berat kepada laki-laki daripada para perempuan. Beratnya kepada laki-laki karena dia harus terkoneksi atau terlihat kepada seorang wanita yang tidak menutup wajahnya. Kalau semua tidak kalau semua dia menutup wajahnya kan lebih tenang hati kita. Tapi kalau tidak tertutup wajahnya kan yang namanya manusia tabiatnya senang melihat kepada sesuatu yang indah. Hmm. Walaupun dia sudah pernah punya pasangan, walaupun dia sudah terlampiaskan hawa nafsunya, tapi tetap yang namanya manusia itu diciptakan seperti itu gitu. Nah, oleh karena di situ di antara ujiannya itu bagaimana cara menahan hawa nafsu supaya tidak memandang wajahnya. Gitu. Memang termasuk ujian. Gitu. Nah, oleh karenanya dibuka wajahnya itu. Walubzul kabazain lil mar'ati. Dan menggunakan sarung tangan bagi perempuan. Itu juga termasuk yang diharamkan. Dibuka. Nah itu juga ujian bagi laki-laki yang melihatnya. Yang keempat, izalatu syari wa dhafri menghilangkan bulu atau rambut serta kuku. Baik rambut yang di kepala ataupun rambut di tempat lainnya. Kumis, jenggot, bulu dada dan sebagainya semuanya. Nggak boleh. Tanggal ke tanggal berarti dia wajib bayar fidyah. Kalau seumpama satu helai saja maka hukumnya wajib fidyah berupa satu mut. Dua helai, dua mut. Tiga helai kalau berlainan waktu juga tiga mut. Tapi kalau satu waktu maka hukumnya wajib membayar fidyah berupa kambing tapi begitu seterusnya. Kemudian kelima tip menggunakan minyak wangi atau menggunakan wewangian. Bikulli ma yu'addu tiban fil 'adati yaitu menggunakan wewangian sesuai dengan penggunaannya. Artinya apa? Kalau kita berdupa berarti kan cuma dihirup. Haram hukum haram hukumnya kalau kita menghirup sengaja begini, dihirup haram. Kalau kita minyak, kita pakai e, minyak kembang itu, minyak melati itu kan di apa? Disemprotkan. Nah, kalau kita semprotkan berarti kita haram sudah menggunakannya. Berarti kita sudah melanggar larangan itu. Minyak wangi jelas kita oles. Sabun jelas untuk kita gunakan di badan. Nah itu kalau kita gunakan semuanya itu berarti kita telah menggunakan wewangian yang dilarang. Gitu. Fayahrumu bi'ayyih. Aujuhil istimal, maka haram hukumnya bagaimanapun cara penggunaannya. Yang keenam al-jima wa muqaddamatihi. Yang keenam di antara yang diharamkan adalah jima dan segala hal yang menjurus kepada perbuatan jima. Wal jima yufsidul hajj dan jima kalau dilakukan maka hukumnya membatalkan dan merusak akan hajinya. Begitu pula umrahnya bisurut arba'ah kalau terpenuhi syarat ini berarti rusak haji dan umrahnya. Apa itu? Ayakun alim. Dia tahu bahwasanya berjima pada waktu haji atau waktu umrah itu termasuk yang merusak dan dilarang. Serta berdosa, mengandung dosa yang besar. Wahmi dan dia melakukan dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Kalau dia tidak tahu baru masuk Islam, mu'alaf, eh, enggak apa-apa dimaafkan. Atau dia tidak sengaja tidak sengaja ini di sini maksudnya disangkanya dia itu dalam pikirannya dia bukan dalam keadaan ihram. Akhirnya dia datang istrinya, baru dia ingat, oh ternyata aku sedang ihram. Nah, berarti tidak sengaja. Wa motaron, dia bukan terpaksa, tapi melakukannya dengan sukarela. Tapi kalau dia melakukannya dengan terpaksa, maka tidak dianggap melanggar. Wa qabla at-tahallul awal fil haji au qabla al-faragh min al-umrah. Dan sebelum dia melakukan jima itu sebelum tahlul awal. Tapi setelah tahlul awal tetap merupakan sebuah larangan. Tapi tidak merusak hajinya. Kalau merusak hajinya yang semacam ini yang merusak haji. Jadi hajinya nggak sah sama sekali. Atau dia belum merampungkan pekerjaan umrohnya. Wajib alaihi bima fa'ala min ifsadihi khamsatu asya. Dan harus hukumnya kalau seumpama seorang berjima ketika sedang ihram, baik dengan haji ataupun umroh dia berkewajiban melaksanakan lima hal. Apa itu? Itmam menusuki. Nusuk hajinya itu harus diteruskan. Hajatin atau umratin, baik berupa haji atau berumrah harus teruskan. Yang kedua, wal isim, dia sudah berdosa dengan melakukan itu. Yang ketiga, wal godok al faur. Dia wajib menggodok secara fauron, nggak boleh secara terahi, fauron. Walau fi sanatil ifsad wa salatu bi an tahalla ba'da al-jima' bil ihsar thumma yazulu al-hasr fi ami wal afsad lam yajib alayhi illa ghada al-awwal faqat idzal madi wahid ada ipi kafara mutaaddidah bid'adul ifsad terus wajib alayhi ah, terus yang ke empat wal kafaratul udma dia wajib membayar kafarah udma apa kafarah udma nanti akan disebutkan Wa ta'zir, dia berhak mendapatkan takzir. Berupa sanksi dari hakim. Sanksinya bisa jadi dari mulai penjara, dipermalukan, sampai yang lebih kecil dari itu atau lebih parah dari itu. Tergantung kepada pemikiran hakim setempat. Yang ketujuh, dahnu syair raksi wal Di antara yang diharamkan juga adalah meminyaki rambut kepala atau minyaki rambut jenggot atau kumis. Wa madahnu baqiyatil badan fal haram. Tapi kalau semua kulit bukan rambut yang di, yang diminyai, tapi kulit yang diminyai enggak apa-apa. Seperti apa? Kamu biasa pakai eh, apa namanya itu? minyak zaitun. Minyak zaitun supaya lentur kulitnya, supaya eh, tidak kering kulitnya misalnya. Maka hukumnya gimana? Hukumnya enggak apa-apa. Nah, hukumnya tidak dia tidak dilarang. Asalkan jangan ada harumnya. Kalau ada harumnya lain lagi gitu. Kan yang namanya minyak zaitun nggak ada harumnya. Minyak kelte, minyak kelapa itu nggak ada harumnya. Hmm. Terus yang kedelapan terus said. Di antara yang diharamkan adalah berburu binatang. Tapi bukan semua binatang membunuh binatang di sini yang diharamkan itu kalau terpenuhi syarat-syarat berikut. Apa itu ayakuna berian Jadi hendaknya binatang yang dibunuh itu atau diburu itu itu termasuk binatang darat bukan binatang laut. Nah, tapi kalau sumpah binatang laut maka tidak haram. Jadi misalnya apa? Sedang ihram sambil nunggu bis dia mancing dulu gitu. apa-apa. Kenapa? Mancing ikan. Ikan itu adalah binatang laut bukan binatang darat. Nah, yang diharamkan di sini berburu binatang darat. Terus ayakuna makulan, hendaknya binatang yang dibunuh itu, yang diburu itu adalah binatang yang bisa dimakan. Lain hanya kalau semua dia membunuh misalnya. Anjing gila, membunuh musang, membunuh ular, waktu haji, waktu umroh, nggak apa-apa. Karena di sini yang nggak boleh bunuh itu adalah binatang buruan yang bisa dimakan. Dan termasuk binatang darat. Yang ketiga, yakuna wasian. Yang haram bagi seorang yang melaksanakan ihram haji atau umroh itu adalah menyembelih, membunuh, berburu binatang yang liar. Tapi kalau semua tidak liar seperti yang dijual di pasar, kita lagi ihram, haji atau umroh, kemudian kita beli kambing, mau disembelih, mau dimakan, disembelih dia saat kita sedang ihram, ya enggak apa-apa, karena itu bukan liar. Yang diharamkan itu kalau liar gitu. Nah, tapi kalau cuma sekedar nyembelih saja enggak apa-apa gitu. Itu pula ketika ihram misalnya, kita ihram ada nyamuk, kita bunuh. Kena dam enggak? Hah? Kan kita mau buru cari itu nyamuk sampai mati gitu. Kena dam enggak? Enggak, karena tidak memenuhi syarat tiga tadi. Yang kena dam itu kalau seumpama binatang yang dibunuh itu binatang yang bisa dimakan. Nyawa bisa dimakan. Binatang daratan sudah termasuk binatang darat ya. Nah, tapi yang ketiga dia binatang yang liar, termasuk liar. Nah, tapi masalahnya tidak bisa dimakan sehingga nyamuk itu nggak wajib kena di dia. Wa idza kana mutawallidan ma'kulin wa ghairi ma'kulin aw mutawallidan min barriyin wa bahriyin aw mutawallidan min wasiyin wa ahliyin fayahrumu saiduhu. Nah, sekarang kalau seumpama kan dikatakan di tadi binatang yang nggak boleh diburu dan nggak boleh dibunuh oleh seorang yang muhrim itu adalah yang ada kriteria tiga yaitu binatang darat, binatang yang bisa dimakan, binatang yang liar. Nah, sekarang kalau seumpama ada binatang yang dibunuh, yang diburu dan binatang itu adalah anak daripada binatang yang bisa dimakan sama tidak bisa dimakan. Misalnya apa? Gajah sama kambing. Keluarlah kambing. Nah, kambing gimana? Kalau semua anaknya gajah sama kambing itu kita bunuh, wajib kena dia apa tidak? Wajib. Pem. Nah, di sini wajib gitu. Nah begitu pula kalau seumpama ada seekor binatang yang lahir daripada yang liar sama yang tidak liar. Fem, Seperti himar wahsi sama himar ahli. Keluar himar. Gimana himarnya itu? Boleh di eh, termasuk yang dilarang apa tidak? Iya. Termasuk dilarang. Sehingga dia berdosa karenanya. Fahru musaiduhu. Nah, begitu pula kalau seumpama seekor binatang anaknya binatang laut sama binatang darat. Seperti apa? Ikan kawin sama kambing, keluar kambing. Enggak keluar ikan, keluar kambing. Gimana hukumnya? Tetap kena e, eh, kenapa kena fidyah atau ikan sama kambing kawin keluar ikan tetap walaupun ikan bentuknya karena salah satu barang tuanya itu ada yang nggak boleh dimakan, ada yang binatang darat, maka hukumnya tidak boleh e, termasuk larangan itu. Berarti kita wajib bayar fidyah. Kemudian ya fil haram. Dan hukumnya berburu binatang di haram, baik haram Makkah maupun haram Madinah. Nah, itu termasuk yang diharamkan, nggak boleh gitu. Wa dzalika kharijal haram al-muhrim faqat. Tapi kalau kalau di luar haram bagi seorang yang muhrim aja nggak boleh. Kalau bagi seorang yang muhrim sedang ihram haji atau umrah, dimanapun dia itu berburu tidak boleh. Dimanapun. Nah, tapi kalau orang yang tidak muhrim, fem, maka kalau di haram maka hukumnya tidak boleh kita berburu baik muhrim atau bukan muhrim. Tapi kalau kalau dia itu muhrim, maka di luar haram maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau di kalau bukan muhrim nggak apa-apa kalau di luar maka. Ah. Wakadzalika ah, wakadzalika izauhu. Bikin takut-takut seperti kan banyak kan yang namanya burung melat burung apa? Burung merpati itu. Yang di haram Makkah itu kita nggak boleh mengganggunya sampai kita lempar nggak boleh. Atau kita takut-takuti nggak boleh. gitu. Hmm. Itu artinya fayahrumu izauhu. Kadzalika izauhu. Wadajibul fidya, fidyah sawa'un dakhilah haram am kharijahu al-muhrim. Dan wajib hukumnya kalau sudah kita terlanjur membunuh binatang buruan, baik di dalam haram atau di luar haram. Dan nanti akan disebutkan uh, fidyahnya apa. Wajah ala ghairi dahil haram fakat begitu pula kepada yang bukan muhrim kalau dia itu berburu di dalam haram, maka hukumnya wajib juga dia membayar fidyah. Yang kesembilan yaitu memotong tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah haram dan tumbuhan tersebut masih basah. Jadi nggak boleh narik Eh, tumbuh-tumbuhan yang jadi haram itu. Kasyajar seperti pohon, wal hasis rumput yang masih basah. Wesatnya mizalika al Tapi dikecualikan enggak apa-apa kita itu mengambilnya itu al apa Apa idkhir itu? Nabatun thayyibur raihah, yaitu tumbuh-tumbuhan yang harum baunya. Fayahillu galuhu wa qat'uhu bal wa bai'uhu bin hajar. Maka boleh dipotong atau di eh, apa dicabut Cabut kalau cabut sama potong kan beda. Kalau potong tuh nggak sampai kena akarnya, tapi kalau cabut sama akarnya gitu. Sama-sama boleh itu. Bahkan menjualnya pun juga boleh gitu. Nah. <clears throat> bahaim Wa alaful wa siwak wa zuru Begitu pula kalau kita itu mengambil rumputan untuk makannya binatang ternak, nggak apa-apa. Walaupun diharam, nggak apa-apa. Bukan termasuk dilarang. Wasiwak hai siwak nggak apa-apa. Wazuru eh, begitu pula tanam-tanaman yang dipotong untuk dipanen gitu Kita menanam padi dipanen waktu kita sedang ihram nggak apa-apa. Gal lil aklu atau baik dipotong untuk makan atau dipotong untuk obat. Wakulu malau haja begitu pula setiap bina, setiap tumbuh-tumbuhan yang ada haja seperti di haram maka itu banyak yang namanya pohon Soekarno, pohon mimba, kalau kita gatal-gatal gimana hukumnya? Enggak apa-apa diambil. Gitu. Karena untuk hajat. Wa mal hasisu al yabisu fa yarumu qaluduna qat'ih. Tapi kalau seumpama rumput yang kering, maka hukumnya enggak boleh dicabut. Tapi kalau dipotong enggak apa-apa. Kalau kering, bukan basah. Di sini diharuskan yang basah. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita bahas masih tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman awamin khasa wa asma'uhu. Asma'uhu ya. Bila hadis sahih kasiratun ma'rufah. Dan nama-nama Nabi di dalam hadis-hadis yang sahih sangat banyak dan sangat terkenal. Wa suhu afridat bitasnifi li suyuti wa ghairihi. Dan juga keutamaannya, keistimewaannya telah banyak para ulama yang mengarang tentangnya. Minha annahu awal nabiin. Pertama kali Nabi siapa? Nabi Muhammad. Walaupun terakhir kali ya dibangkitkan. pertama kali yang angkat jadi Nabi, Nabi Muhammad. Wa man gola bala. Yawma alastu. Jadi ketika Allah Ta'ala alastu birabbikum. Jawabannya kan bala. Semua bakal bala. Pertama kali yang menjawab bala itu adalah Nabi Muhammad. Dan setiap ada alastu, alastu yang ada dalam Al-Quran itu itu nanti akan diungkapkan dan diucapkan lagi kepada seluruh makhluk. Pertama kali yang menjawab adalah Nabi Muhammad. Itu di antara Nabi Muhammad. Waliyajli yukhaliqal khalqah. Karenanya Allah telah menciptakan semua ciptaan yang ada ini, jagat raya ini. Wa kadawa ismahu aras. Allah menulis namanya itu di atas aras. Wal jinan dan di dalam surga. jamannya jannah. Wasamawat di langit-langit Wajamil malaku dan di segenap alam semesta. Mafihi dan yang ada di dalamnya. Wa akhadal mistak ala nabiyina bil iman bihi wa nasrih. Dan setiap nabi dan rasul yang akan diangkat selalu ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Kalau kamu mendapati Muhammad ketika kamu terutus, maka kamu harus mengikuti ajarannya. Setiap nabi yang jumlahnya 124 ribu, setiap rasul yang jumlahnya 313, setiap kali mereka itu akan diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka ada perjanjian dengan Allah. Kalau kamu menemui, mendapati, mengalami dengan kerasulan Muhammad, kamu harus mengikutinya. Nah, itu semua karena keistimewaan daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi lahu alfa ismim. Nabi sallallahu mempunyai seribu nama. Dan banyaknya nama menunjukkan akan keutamaan daripada yang diberi nama itu sendiri. Wa utiyalahu kullal hasan wal ulu ila qabi qausain aw adna. Dan telah diberikan untuknya semua hal yang baik. Semua hal yang sifatnya mulia dan tinggi. Ila qabi qausain sampai di dalam tanda tutup tanda kurung. Aw adna. Artinya di situ sampai kepada uh, muntaha uh, apa sidratul muntaha. Paham? Itu semua itu adalah sebuah khususiyah yang utama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatuhu wal malaika dan ketika mau Isra maka Nabi sallallahu alaihi perintahkan untuk menjadi imam bagi seluruh nabi. Wa tauli rabbih. Allah taala dilihat langsung oleh mata Nabi Muhammad SAW. Selainnya dia bisa. Nabi Musa, Nabi Musa nggak bisa melihat. Nabi Musa itu diajak untuk berdiskusi, tapi melihat langsung nggak. Yang melihat langsung siapa? Allah Nabi Muhammad SAW. Lihat langsung ketika Isra Mi'raj itu. Terus wa ta'yiduhu bil malaikah dan dia ditolong dibantu oleh malaikat ketika perang Badar itu. Faham? Itu kan di antara kaum musyrikin yang meninggal kalau seumpama ibu jarinya terpotong, ah berarti itu dibunuh oleh malaikat malaikat. Itu tandanya. Dibantu oleh para malaikat. Wa annahu imamun nabiyyin mursalin dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pemimpin dari semua nabi, pemimpin dari semua rasul. Wa Adam wa man tahta liwa'i. Sedangkan Adam dan seluruhnya para nabi, seluruhnya para rasul setelahnya itu semua berada di bawah benderanya. Wa syafaat wa sajadat. Dan di bawah syafaatnya. Wa awwalu man yaqra'u babal jannah, dialah pertama kali yang mengetuk pintu surga. Wa walu gol, dialah yang pertama kali masuk dalam surga. Wal kausar, dialah yang memiliki telaga al kausar. Wal wasila, dialah yang memiliki wasila tul udma. Wa yatrubu minhu syahidun ala tabli. Kalau semua dia itu menyampaikan, nggak perlu lagi ada bukti. Apa buktinya? Siapa saksinya kalau Nabi Muhammad menyampaikan nggak perlu. Itu khususnya Nabi Muhammad. Hmm. Wa kullu sababin wa nasabin munqati dan setiap nasab dan kemuliaan suatu keluarga akan terputus. Illa sababi wa nasabi. Kecuali kemuliaannya dan sebabnya. Nah, seperti sekarang sebagaimana jelaskan kemarin, mana kerajaan Pajajaran, mana kerajaan Majapahit, mana kemuliaan Raden-raden anak-anak putra-putra mereka itu habis sudah. Tapi kalau kemuliaan Nabi dari zamannya Nabi sampai hari kiamat nggak bakal terputus, terus sampai selalu ada. Walaitra minu syahidun ala tabligh dan tidak perlu dituntut baginya darinya seorang saksi bahwasanya dia sudah menyampaikan. Wa kullu sawin wa nasabi muqati illa sababu wa nasabu. Wa ummatuhu gairu muhajjalun. Dan umatnya itu tampak muhajjal. Simahum fi wujuhihim min asir sujud, di antara wajah mereka itu tampak tanda-tanda sujud. Ngerti tiga. Wajah mereka bukan di dahi-dahi mereka. Nah, jadi wajah itu penuh cahaya, tanda bahwasanya dia itu ahli sholat. Bukan berarti di sininya di dahinya itu ada tandanya gitu. Nah, makanya di sini coba lihat fi wujuhim min athar sujud di dalam wajah mereka, bukan dalam jidat mereka, enggak dalam dahi mereka tidak, tapi dalam wajah mereka itu penuh terang menderang gitu, bercahaya gitu. Wahum syuhada Alenas mereka umatnya Nabi menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Nah, paham? Jadi nanti Nabi Isa akan ditanya kepada umatnya, apakah Isa sudah menyampaikan amanah ini kepadamu, wahai para umat Isa? Mereka mengatakan, tidak. Paham? Nabi Isa mengatakan, enggak ya, so, ya Rab, aku sudah menyampaikannya. Kalau nggak percaya, tanyalah kepada umat Ahmad. Nah, gitu. Jadi kita semua menjadi saksi. Paham? Nah, akhirnya kita bersaksi bahwasanya Nabi Isa sudah pernah melaksanakan amalannya, sudah benar-benar menjelaskan, sudah menyampaikan amalan itu. Wa min khasaisihi anal haqqa zakara a'dha'ahu fit tanzil. Dan di antara kesemuanya adalah kebenaran itu disebutkan anggotanya di dalam tanzil, tanzil Al-Qur'an. Gadara taqallubaka taqalluba chika fis samai. ولا تمدن عينيك فإنما يسرناه بلسانك ولا تجعل يدك على من نشرح لك صدرك نزل amin ala qalbik nah ini semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya termasuk daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW wa wallahu subhanahu wa ta'ala ada kan hmm? Al-Fatihah Nabi